Bismillahirrahmanirrahim Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin Al ummatu wal hukumah rakyat lan pemerintah Saknul umami utawi perkarane pira-pira bangsa iku saknul afrodi kaya perkarane perorangan-perorangan, individu-individu. Fal fardu mongko utawi individu perorangan al muktamidu sing nyagrake sing tetanggenan ala ghairihi ing atase liyane fard yahu supaya nyukupi ya ghairuhu ahu ing al fard nyukupi maing barang yahtaju kang butuhake ya fard ilahi marang ma huwa utai fard sing ngono mau iku fardun sakitun perorangan yang rendah safilun asor doi pun terlemah. Onowong wong kebutuhan jaga jaga wong liyo itu orang yang lemah asor Fakadzalika mongko semono uga al ummatu tai umat bangsa allati latu'ni bisu'uni nafsiha kang ora iso ngayai ngaiso merhatiake ya lati ummah bisuuni nafsiha kelawan urusan-urusane awake dhewe lati wala tasalan ora berusaha ya lati ummah fisabil jid ing dalem dalan sing tenanan litanala supaya mengkoleh ya umat kosobas sabki ing e, eh, perlombaan eh, ya. banyak perlombaan itu ning kono tulisane finish mlayune sampai kepada itu itu kosobus sabki sasaran target Nek orang ngono ya ya umat ya lati umat iku umatun merupakan umat munhattatun sing merosot safilatun sing rendah laisat kang ora ono ya lati umat minal khuryati ing dalam kemerdekaane fi syai'in ing dalam apa-apa ndak merdeka sama sekali Bal hiya bal iya iya lati umat iku muqayyadatun iku terbelenggu silil ubudiyati kelawan rantai-rantai keperbudaan. Ya padha kalau perorangan itu Masyarakat yang jaga kelian sama saja dengan perorangan yang jaga nolian dalam memenuhi kebutuhannya. Al hukumatu turidu minal ummah Mulane kita pikir biar zaman londo dilarang diwaca ini. yang keprovokasi. Al hukumatu tai pemerintah iku turidu ngarepake ya hukumah pemerintah iku minal ummati saking rakyate masyarakate antakuna yen to ana ya umat ana iku koida awamiriha iku dalam belenggu perintah eh hukumah perintah iku mesti ngarepe ngono apa ae kudu ditut karo rakyate itu ram lempeng ya umat an khitotia saking garise hukumah alati semua sing wis garis ing lati hutah laha kanggo umat jadi ini kebijaksanaan kebijaksanaan sing harus dilaksanakan oleh rakyat kodrosibrin tidak boleh melenceng kodrosibrin seukur sekilan pun tidak boleh nilai yang sekilan harus pas terutama pemerintah sing tirani ya oh, ini harus ini harus ini nandur barang itu kudu bibit iki ora kena liyane kaya jaman orde baru kan nandur kantuk raja lele kudu sempat kantuk ngecat tembok kecuali kuning ngono kan. hmm fa in lajaatil umma ilal hukuma mongko lamun melayu ya al umat umat masyarakat ilal hukumat marang pemerintah watolabat talabat maunataha lanuprih ya umat maunataha eng bantuane hukum fi amrin ing dalam segala perkara saben-saben perkara min umuria saing perkara-perkarane umat Pala buddha mongko ora kena ora antu kayida yen to naleni ya umat nafsa ing awak dhewene umat bikuyu dia kelawan taline hukuma kowe nggae madrasah-madrasah dhewe dadak njaluk bantuan pemerintah ya kowe kudu manut pemerintah kurikulume barang kudu nerok niru kono gak gelem ya gak dikai bantuan wong kowe kadek njaluk bantuan barang nek gue ora njaluk bantuan kowe merdeka mbok atur piyae kurikulume silabuse terserah gue, tapi begitu njaluk bantuan ya sudah harus harus ikut aturan-aturannya mungkin ya gurune barang pemerintah sing nentokno wa tajriya fi hayati al istimaiyah wa ilmiyah hasaba raghaibiha ya kudu maklumaku ya umat fi ya ing dalam kehidupane umat al istimaiyati sing bangsa kemasyarakatan wal ilmiyati yang sing bangsa ilmu pengetahuan ya kasbara ghaibiha seukur keinginane hukumah almanat hukumah wala raiba annal hukuma innama tukawin rijalan lan ora bisa diragukan lagi ora dimamang nomane annal ta setune pemerintah innama tukawinu angin pestine membentuk ya hukumah rijalan ing wong-wong tokoh-tokoh yasluhuna sing patut ya rijal khidmatiha kanggo kepentingane hukumah lari jalan ora nek wong-wong yasluhuna sing patut li ayyakumu kanggo jumenengi bima lawan barang tahtaju ilaihi kang butuhake ilaihi marang ma apa al ummatu ummatu Kowe ngedekno madrasah misalnya kan duwe tujuan iki kanggo apa maksud madrasah ini? Ya nanti lulusan iki ben iso nulung dulur-dulure rakyat mriki sekitar mriki marai ya pemari apa mari marai apa niku rencanamu tapi nah, yo mergo kowe gawe proposal ning pemerintah ya pemerintah sing ngatur Wes ora iso ngatur neh. Engko kudu manut ya perintah. Lulusane kudu ngene kudu ngene. Nah. Wa inna bagha fi madarisiha au masalihiha rijalun sa'biyun. Kok umpama tumbuh fi madarisiha ing dalem sekolah-sekolahe umat au masalihiha madrasah-madrasah pemerintah au masolikiha utawa lembaga-lembagane pemerintah apa yang tumbuh rijalun tokoh-tokoh sabiyuna sing mempunyai sifat kerakyatan sabiyun iku kau utai mengkono-mengkono mau iku qalilun nadirun sithik terlongkoh fahum mimman ta'alamul hayatul istima'iyatil watoniyah mongko utai rijal iku mimman termasuk wong Taalamu sing sinau yaman al hayatul istima'iyata ing kehidupan kemasyarakatan al watoniyata sing bangsa kebangsaan tanah air min bayatihim saking lingkungane rijal lamin asatidatihim ora nek saka guru-gurune rijal wala minal kutubi lan ora saking pira-pira kitab alati wudiat kang digawe ya lati kutub li taklimihim kanggo mulang rijal karena nek sekolah-sekolah pemerintah, sekolah negeri itu itu sudah diatur eh, pemerintah itu membutuhkan apa maka didirikan itu mulai zaman London ngono kuwi jadi sudah dihitung pemerintah ini membutuhkan dokter sekian maka dibuka fakultas-fakultas kedokteran pemerintah membutuhkan insinyur-insinyur sekian untuk pembangunan maka dibuka fakultas teknik dan seterusnya oh nah, saya ingin masyarakat menggawe dewi tujuannya apa Nah, duwe tujuan liya kok jalur bantuan pemerintah ya terus dienggokno mbek pemerintah kudu sesuai dengan kepentingan pemerintah ini loh. Fa idza aradna an nakuna ummatan solihatan raqiyah mongko tuh kalau tetkalane pakai sapa kita anakuna yen to ana kita ana iku ummatan bangsa solihatan sing patut raqiyatan sing maju asal maknane munggah raqiyah itu Fa'alaina mongko wajib ing atase kita utawi annas ayento tumandang kita litarkiyatil umati kanggo majoake ngejoake rakyat umat masyarakat mintorikil umati dari dalan umat dari umat sendiri la mintorikil hukumah ora nek saka dalan pemerintahan Jenyagerno pemerintah terus saya ah, bikin sendiri untuk kepentingan sendiri. Caranya bima kawan barang nabduluhu sing mencurahkan kita ing ma minal himmati nyatane kemauan fitil kasabil ing dalam mengkono-mengkono dalan dalam rangka itu kita harus mencurahkan kama hiyal halu fil umamil mutamaddin al yaum kaya dene ya ya kondisi alhalu keadaan fil umamil mutamaddinati yang dalam piro-piro bangsa sing berperadaban al yauma dina iki ning barat ning ning Amerika Jepang eh, Eropa itu swasta swasta itu mereka sendiri masyarakat orang pemerintah dan jaga pemerintah mereka mengadakan fakultas perguruan-perguruan sendiri untuk kepentingan mereka sendiri pak inna umam mongkos tuneki iki bongso bongso yang mutamadina yang sudah berperadaban tinggi tu asisul madaris bangun mendirikan ya hadil ummah al madari saing piro-piro sekolahan watun siul amil lan bangun ngedekake ya hadil umam al ma'amil wal masana yang pira-pira industri lan pabrik-pabrik mereka punya pabrik sendiri itu sing kemudian terkenal ninggune bal-balan itu kan itu kan ah, perusahaan swasta semua eh? MU ono Barca ono itu itu itu anunya kesebelasannya apa kesebelasannya swasta swasta bukan pemilik pemerintah nenek sing milik pemerintah itu sing engko sing berhasil lawan iki ya ini nah, itu, itu pemerintah tapi kalau yang anu itu swasta swasta mereka kaya bisa membeli pemain dari mana saja dengan harga mah karena milik mereka sendiri, mereka punya pabrik. Ya. Baran Munsen barang itu kan dia dodolan apa namanya batu bata nggak PTT. Jadi mereka sendiri bukan pemerintah punya. Min ghairi antat luba min hukumatiha saking tanpa yang jaluk Sopo opo al umam min hukumatiha saking pemerintah pemerintah hadil umam tidak pernah mereka meminta antamuda yang tuangulurake ya hukumat ilaiha maring hadil umam yadal maunati ing tangan bantuan walau fa'alat dalika mongko lamun ya hadil umam zalika yang mengkono-mengkono jaluk bantuan pemerintah lazolat yang tidak di ya umam iku mau mutaakhiratan terbelakang kamadolana kayak dini kita jadi sopo kita ya seperti kita kalau mereka jaluan kayak kita sidik-sidik proposal nih pemerintah sidik proposal ya mereka tidak akan Eh, maju seperti sekarang mereka kayak kita kayak kita bisa bal-balannya kayak kita ini bal-balan <laughs> eh, nyagirno pemerintah ya sebar ngono ae ya, bar oh, iku nggo kok harus mempunyai apa namanya misalnya saiki malah dinggo dinggo apa lapangan pekerjaan itu piye Mesti ini mempunyai usaha sendiri boh pabrik boh apa lalu mendirikan kesebelasan yang membiayai pabrik anu segala macam ini you know. nah ini kan gak ssi ini untuk duit ke pemerintah dimplepi PDW gak sih sida dati bal-balan ya. <laughs> Keokan terus you anu. know. Iku. Ayatu umatin ya, ya masa Oh bal-balan musuh Jepang. Korea ya, Jepang itu lagi bisa berbalan kapan? <laughs> Ayo ya, mau sendiri Filipina itu gak duwe lapangan bal-balannya kan duwe. Indonesia ini ke tempat lapangan bal-balan. Yo kalah ini kan yo mergo ketergantungannya terlalu besar tidak mandiri ayatu umatin endi wae bangsa endi masyarakat endi rakyat iktamadat sing nyagerake ya ayatu umatin fi injahi maqasidiha ing dalem keberhasilane tujuan-tujuane ayatu umatin alal hukumati ing atase pemerintahe fahya alatun alaiha fahya mongko hmm? fahya mongko utawi ayatu umatin iku alatun rumatan alaiha ing atase hukumah ya wes wis mesti sih maghlulatan bi aghlaliha tur terbelenggu bi aghlaliha kelawan belenggu-belenggune hukumah Wa mata kanatil ummah muqayyadah lan kapan ana wal ummatu masyarakat rakyat iku muqayyadatan iku terbelenggu muhtajatan tur butuhake ila ghairiha marang liyane umat falaisat mongko ora ana ya umat ora ana iku bi ummatin khurrah merupakan bangsa yang merdeka wa idza kanat ghaira khuratin mongko tetkalane ana ya umat iku ghaira khuratin ora merdeka famin aina la antarko mongko saka ndi lah kedue umat antar koyento maju untuk untuk syarat untuk maju itu harus merdeka kalau tidak merdeka mana bisa maju lah kalau nyagerake ya ora iso merdeka, mesti terikat. Wa anna antanha, antanhat lan priye lah iku keduwe umat antan hado yen to bangkit. bangkit esok kapan? Ora iso. Nek dipikir-pikir al hukumatu iku juzun minal ummah pemerintahan itu juzun bagian minal umati dari rakyat keseluruhan bangsa keseluruhan wong presiden itu dipilih mbek rakyat toh. presiden itu dipilih dari rakyat jadi pemerintah itu bagian dari rakyat bukan rakyat itu bagian dari pemerintah kita itu terbalik-balik cara berpikirnya al-hukumah juzun bagian minal ummah ikhtasso kang nertentoni ya juz'un minal ummah bi a'malin khosoh kelawan penggawean-penggawean tertentu jadi rakyat memilih pemerintah untuk ditugasi, diamanati menjalankan tugas-tugas tertentu. Dia dari rakyat. Loh kok rakyatnya kok tergantung pada dia itu gimana? Dia yang harus tergantung kita. Wahuwa huwa yastamidu daiman kuwatahu minha Wahuwa utai juz'un minal ummat iku yastamidu tetanggenan Iya juz'un daiman selawase selalu nyagrake kuwatahu ing kekuatane juz'un minha sangking umat ini pemerintah itu nggak didukung rakyat ya sudah ambruk gitu wa alaiha ya'tamidu fi kulli sya'nin minasyu'un lan ing atase umat ya'tamidu nyandarake nyagerake ya juz'un fi kulli sya'nin ing dalem saben-saben perkara minasuuni saking perkara-perkarane li annal qalila kana sing sithik iku ya'tamidu tetanggenan ya kolil alal kasir ing atase akeh pemerintah sidik rakyat banyak jadi pemerintah yang butuh rakyat bukan rakyat yang butuh pemerintah gitu loh wa masami'na lan ora tau krungu kita anna kathiran setune sing akeh iktamada kok nyagelno ala kolile ning atase sidik iku piye wale dadi sing sidik nyagelno sing akeh sing sidik iku pemerintah nyagelno rakyat Ora tahu krungu. Wa masami'na anna katsiran iktamada ala qalilin illa idza kana dhaifan. Kejaba tetkalane ana ya katsir, ana iku dhaifan lemah khamilan tur kumel. Hmm, hmm. Terbelakang jabanan tur pengecut. Nek akeh iku lemah pengecut ya pantas nek njaluk tulung mbekan sing cilik inna in aradat lamun ngarepake apa ummatu ummat bangsa rakyat masyarakat antakuna yen to ana ya umma la antakuna yen to ana laha kedue umat apa hukumatun sholihatun pemerintahan sing patut rakyatun sing maju fa alaiha mongko wajib ing atase umat antus hiya awalan oh yen to matutake ya umat ya ya umat awalan pertama kali jadi rakyat ini harus mempersiapkan diri dulu. Nek ora, ya kayak selama ini ya. terus diatur kalau calon-calon pemerintah itu. No. Nah, ayat. Dan ini kalau ada pemerintahan elek, sing salah siapa? Wong sing milih ya. gua iku. lah nyala-nyalahno lah, wong sing milih kowe untuk memilih orang mergo kualitas tapi diamplopi. Ya rasakno dia Makanya kita harus e, mendidik diri sendiri sebagai masyarakat rakyat ini harus mendidik diri sendiri. Kita harus mandiri, kita tidak boleh apa jenenge sing sidik-sidik jaluan itu apa jenenge? Jadi <laughs> sedek jaluk sedek jaluk sedek jaluk iki dadi nek terus dilungi ngene wes. Ya, nah, nah. Ya wes manut sak karepe sing nyoh iki mau. ya jalali ya. Jadi harus yang pertama fa'alaiha antasluha hiya awalan harus berusaha sendiri bagaimana masyarakat ini bisa mandiri, kuat. Baru bisa nentokno nanti pemerintahannya harus begini, harus begini, harus begini. Nah, kalau ini gak mandiri gimana? Nah, batan hado mulane terus hmm, oh, ketek-ketek diraupi barang iso dipilih. Watan hadolil ahdi bi asbabi taraki harus bangkit ia ya umat lil ahdi kanggung nyandak bi asbabi taraki lawan sebab-sebab kemajuan wal falahilan keberhasilan kemenangan hatta idama ma salahat sehingga tetkalane wis patut ya umat wa tarakat lan maju tarokot mahal hukuma mongko jadi maju satani umat apa al hukuma tu hukuma iso mbok delok potongane pemerintahan apa pemerintahan daerah pemerintahan pusat iki bisa mbok delok iki masyarakate kaya apa nek pimpinane kaya ngene iki mesti umate kaya apa jadi wakil-wakil rakyat barang ora iso berbuat apa-apa Ini manut karo pemerintahan pemerintahan butuh mbutuhno pemerintah itu ini negara-negara maju itu presiden barang iso disengeni karo rakyat itu wis sampai iki piye kok disengeni lah nek kongkonane rakyat kok Pejabat-pejabat kan kongkonan, mulanya ini kene kan disebut pejabat itu adalah abdi masyarakat. Abdi masyarakat itu artinya emang masyarakat itu loh. Tapi jadal selok kowe nek ning demi pejabat. ini kan di ini munduk-munduk sampai kue uang gue rakyat di ini abdi yo. Apa apa pejabat munduk-munduk? Gak ada malah melihat ini rakaruan Lalu sing bayari rakyat, bayari rakyat. te. Anak apa? Butuh apa? Butuh apa Biar gue sing budakku gue, gue abdi masyarakat kok gak kok. Rakyate kok sing DP-DP mbok kon antri, mbok segala macam rampung no, aku ini bendaramu ngono. Ngono. Untuk ini abdi masyarakat. <laughs> Wani kowe <laughs> Dadi nek rakyate maju otomatis pemerintahane maju. Ono. Oh, Tarakat ma'aha al-hukumah. Melok maju ma'aha sartane umat apa al-hukumah tu pemerintahane. Li annal juz'a Kronos sedune bagian iku tabiun anut lil kul marang keseluruhan bagian itu selalu ikut keseluruhan pemerintah itu bagian dari rakyat anu rakyatnya apik pemerintahannya apik wali annal hukumah ya suratul ummah lan karena setuhune pemerintahan ya iya hukumah, iku suratul ummah iku gambarane rakyat masyarakat wa miratuha lan cerminne umat pemerintah itu bisa dilihat pemerintah yang kuat berarti rakyatnya kuat fa in kanatil ummah solihatan mongko ono ana apa ummatu ummat ana iku solihatan patut fahiya sholihatun fahiya mongko utawi hukumah iku sholihatun ya patut wal aksu bil aksi nek kasok sule tai kasok sule iku bil aksi kelawan kasok sule nek umat belesek pemerintahane ya mesti belesek ngonoa, ah. rasa nyalah-nyalah no disik maka masyarakat itu harus noto awak dewi disik Ora isih apa jenenge mentale mental rakyat jajan eh, ngono. Ini soalnya kesuwen jadi masyarakat jajah, dijajah londo semono suwe ini jadi tambah Jepang ditambah pemerintah dhewe. Akhirnya terus mentale mental jajan geng nggih ngono bangsa nggih iki dianu geng, dalu durung dikongkon barang geng geng, nggih ndak punya kemandirian terus sithik proposal sithik proposal hmm. anak-anak gawe-gawe dhewe kok proposal njaluk njaluk pemerintah iki. Mbora sang anak napa-apa. Ora duwe apa-apa kok anak napa-apa. Akhire njaluk proposal gawe proposal ya ambek konone ya ya tapi ya, tak bantu tapi ngene ngene ngene ngono nek ya, gak ngene engko tak tarik balik bantuan ya jadi kono terus melete ya melete jadi akhirnya terus tetap kayak zaman londo rakyatnya itu mentalnya mental jajan pejabatnya e mentalnya mental penjajah mulane mulai tengono. ini lali nek sing bayari rakyat dalam gak lali bayari rakyat jabat sing engke-engke itu bayari rakyat rakyat rakyat kok orang gelem bayar kabeh ya orang sing bayari akeh menjaluk ning dhewe Oh. Ayatnya kuat pemerintahannya kuat Kalau falatna lamun kita perkirakan di paril diparil marin solah hal hukumati ing patute pemerintahan wa dal umati lan elee rusae masyarakat bangsa kita paril kita perkirakan ini saiki ana pemerintahan kuat mereka kebetulan yang dipilih itu orang kuat. Tapi rakyate belesek. Ya walatal batu. Mongko ora suwe apa al hukumatu hukumah antap sudah yen to melok dadi rusak pemerintahan itu otomatis. Wa in kanatil ummah solihatan lamun ana ya umat masyarakat iku solihatun wa in kanatil ummatu solihatan bagus patut wal hukumatu fasida lan ana apa hukumah iku fasidatan rusak nek dibalik saiki e apik pemerintahane rusak fala tamkus mongko ora suwe apa hadhi iki hukumah antas lukayen to dadi apik wa tabial ummah lan ngetotake ya hadhihi al ummata ing umat fi sairiha ing dalem perjalanan mergo umat terus nek ora bener ya ya ditolak ditolak ditolak mak rakyat kan gak ngono tidak menggunakan kekuatan ini karena rakyat sendiri tidak punya kemandirian, tidak punya kekuatan. Nek punya kekuatan, wes delok saya kue tak pilih saya. Bed, kue ngadeni rakyat kue ya opo jadi pemerintah. Gak kena sok ben kowe nyalane wis ora tak pilih. Ya ngene nek rakyate keluar, nek rakyate isih eh, eh, mental penjajah. Mental ngene. Sok ben ya nyalane dipilih ya neh, ngono modele. Wis eh, lali sing wingi-wingi kan. Wingi kok diuring-uring-muring-muring. Iki apa pemerintah kok ngene iki. Ngono bareng nyalane. Ya, ya, ya. Milih neh. <laughs> Ya Allah. Wa suatu kaul kesimpulane omong iku anal hukumata setuhuni pemerintahan iku tabiatun anut lil ummati marang rakyat bangsane rukian majune wan ton lan mundure wa ilman pintere wa jalanan gobloke wasolahan patute wa fasadan lan rusae itu tergantung ya melok hmm, dia bagian kok pemerintah itu bagian kecil dari umat melok wae maju ya ndekne maju mundur ya mundur mulane fa'alaina mongko wajib ing atase kita Allah nak tamida yento ora nyagelno kita illa ala ampusina kejaba ing atase awak-awak dhewe kita. Jadi kita harus nyagelno ning awake dhewe. Wala mula illa manabzuluhu lan ora mengharapkan kita ilama kejaba barang nabduluhu sing memperjuangkan kita hu ing ma minal jiddi sanging kesungguhan wal himmatilan cita-cita hadza iki arat natut kalane ngarepake kita annakuna yen to ana kita ana iku kauman kaum salihina sing patut-patut litaku nalana supaya ana kita lak supaya ana lana kita apa hukumatun pemerintahan solihatun sing patut itu jadi dimulai dari kita dari rakyatnya dari rakyat maka eh, tokoh-tokoh eh, rakyat harus mikirkan rakyat ini benar Rakyat apik engko kan untuk pemerintahan yang baik fa mongko marang sira kabeh absutu beber sapa ingsun ya terroja ing tangan harapan ayuhan nasiun wahai generasi generasi muda terserah awakmu generasi muda engkau akan tetap menerusno jadi fotokopine sing dhisik-dhisik apa kamu akan merubah ini Anta antaj'alu hadfakum antaj'alu yang to ndadekno siro kabeh hadfakum yang target sira kabeh dadekake al ummah yang ngelayani umat khidmah marang umat khidmatan sadiqatan kelawan melayani sing bener wasa'ya lan tumandang berusaha fi injahiha ing dalem nyuksesake umat wa tarkiyataha lan memajukan umat iki sing diharapno generasi muda bagaimana bisa memajukan umat hatta yauda ilaiha sehingga bali ilaiha marang umat apa majduda apa majduha kejayaane umat adasil adasiruse wis lumsur biyen wah maju banget mergo rakyate maju pemerintahane tergantung rakyate wa syarafuha keutamaane umat al-ghabiru sing kliwat sing biyen-biyen kawana hukumatun mongko terbentuklah apa hukumatun pemerintahan tunasi akan nyesuai ini sesuai ya hukumaha ing umat rukian istimaian apane kemajuan kemasyarakatane wa ilmian lan ilmu pengetahuan pengetahuane waktu sodian lan ekonomine wa umranian lan pembangunane wa bidzalika lan kanthi mengkono mau takunu naono sira kabeh watoniyin patriot-patriot hakon ana iku watoniyina patriot-patriot hakon tenanan mikirno tanah air mikirno bangsa muka-muka nyata nyatakake sapa Allah fikum ing dalam siro kabeh arrojaa ing harapan iki Wahatakum lan ngelimputi sapa Allah kum ing siro kabeh Fi ismatihi kelawan perlindungani Allah wa taufikihi lan Allah inau setune Gusti Allah iku sami'ud du'a zat kang maha midhangetake Dungo yang diharap-harapno harap awak mukui para generasi muda. Aja membeli ya. al hurur ketertipuan. hurur itu tertipu. Mongso pinter padahal bodoh ngono hurur, ghurur. rumangsa ganteng padahal ra karu-karuan raine ketertipu itu. Diafun nufus utai wong-wong sing lemah, lemah jiwane iku yarauna ningali ya, ya diafun nufus fi ampusi ming dalam awak-awak dhewe ne di nufus ningali maing barang layarahu ghairuhum sing ora ningali hu ing ma sapa ghairuhum liyane diafun nufus fiha ing dalam ampusihim Eh? Wong-wong sing jiwane kerdil itu dia melihat dirinya itu punya sesuatu yang orang lain wong akeh gak ono sing delok. Oh, gak ono sing roh. Mau dene tok sing roh. ini iku rumangsane hmm, nyawang awake itu hebat. Padahal sing nyawang hebat ya mau dene tok. Wong sak kampung blas ana sing nyawang iki. Hebate ning ndi gak roh. <laughs> iku guru sih Itu diapun lupus itu Orang-orang yang lemah jiwanya itu melihat sesuatu pada dirinya sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Orang lain tidak melihat. Lu ngono, ini kok muni gondang ganteng, ganteng endi? Endi? Potongan ya irunge iya, iya, pesek iya. anune gembet anu iki sing endi eh wong liya gak ana sing kelah blas kok ndikne tok iku magrur sih wong <laughs> ya rauna annahum udhama ningali sapa diapun nupus annahum ing setuhune diapun nupus iku udhama orang-orang gede orang-orang besar dia melihat dirinya adalah orang besar Padahal walaisa lahum lan orang ana lahum di diaful nufus min asbab biasa ya yang sebab sebabnya azoma sebab sebabnya ke apa keagungan apa nakirun wala mil nakirun wala mil itu nek kowe ora tahu mangan kormo ya gak ngerti nakirun walakit mil itu ya mergo nakir itu eh kurma iku kurma iku nek mbok pangan ana isine isine itu bentuknya kayak meh kayak kopi tapi ada dua anu tengah iku mbok jikuk ngene anak srit iku nakir kitmir iku ana selaput kulit tipis yang ada di isi kurma kuwi. Ya, mulane terus dinggoen onen-onen embean wong Arab lanakir walakit merah sweetie ae gak duwe sithik itu cilik banget to jadi sebab-sebabnya eh, wong ini ini gede itu kan mesti ya ana kowe kok ngaku-ngaku nek gede iku apa iku belas ora duwe sithik sithik kok lanakir walakit lho nek misale ana lah sing dibanggakno sithik ngono iki gak ana blas paling-paling segede ndase tok gede ndase <laughs> bayarauna <laughs> annahum ulama ningali sapa diapun nufus anahum setune diapun nufus iku ulama dia merasa dirinya itu ulama padahal wal jahlu hale utahi kebodohan iku kot khayyama ala nufsi teman-teman berkemah iya kebodohan ala nufusihim ing atase awak-awak dhewe ne diapun nufus di ini kok ngaku ngalim itu piye? Wong kebodohan itu nanti berkemah ning awak e dhek niku. Berkemah wis ning kono terus iku. <laughs> Artinya eh, bodho amblek-blek ning kono dhek niku bodho tok niku. Kadoba fi yaumin dajin. Kaya kabut fi yaumin dajin ning dalem dina fi yaumin dajin ning dalem dina sing mendung wis mendung kabut sih albasal ardo sing menyelimuti ya dobab al ardo ing bumi wa aktar sama lan perjajahan langit ardiatal ama dengan apa jenenge ardiatal ama saking petenge nganti membutakan itu nah, eh. dengan selimut selimut kegelapan yang tebal sekali. Jadi kebodohan itu bagikan kabut di waktu mendung yang menyelimuti bumi demikian kandelnya lah kok ngaku ngalim bayarauna lan ningali yo ya afun nufus annahum unasiyun setuhune di nufus iku unasiyun orang-orang yang humanis Unasi itu unanis dari insan. Jadi unasi dari insan mufrate insan sama enas unasiun itu orang humanis humanis itu wah nek ono menuso eh, tersakiti dia akan berjuang untuk anu ya no, ini buah ini hak asasi manusia harus dia anu. orang-orang humanis itu berpikir tentang manusia pikirannya itu orientasinya kepada kemanusiaan harus manusiawi anu ne cekelane Pancasila sing kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu. Oh, nyekeliku jenenge unasi. Mereka melihat dirinya sebagai orang-orang humanis. Padahal wal malakatul hayawania utai karakter-karakter kebinatangan iku kot malakat teman-teman menguasai ainnata nufusihim ing kendali awak-awak dhewe ne diafun nufus hmm. wa akhazat bi azmat afidatihim wa akhazat lan ngalap ya malakatul hayawaniyah bi azimati afidatihim kelawan kendaline piro-piro atine diaful nufus wasai torat lan nguasani ya malakatul hayawaniyah ala tibaihim ing atase watak-watake diaful nufus wa tarokat lan tinggal ya malakatul hayawaniyah siba syahawatihim ing satu eh sahwat-sahwate sahwat sing digambarno kaya satu galak taftarisu sing menerkam ya siba usahawatihim ukulahum ing akal-akale diafu nufus watu tumazzikulan merobek-robek ya malakatul hayawaniyah ridaa insaniyatihim ing pakaian kemanusiaan kemanusiaane diafun nufus ngaku ngakune orang humanis tapi karakter hayawan itu merupak menguasai dirinya ngakal-akal dewi itu diterkam sampai nggak wanggu ngakal belas jadi koyok binatang fahu mongko utawi diafun nufus iku fi dolalin ing dalam kesesatan yahimuna poyang payingan yahimuna itu nggak tahu jalan mau kemana ini sana arah angin nggak tahu kesasar sing ngono kae wong-wong arani kesandung ayat mimang nggak ngerti bingungi yahimuna kono iku lara apa kidul apa enggak wa fi dzulumatil fusuqi lan ing dalam kegelapan-kegelapan kefasekan wal isyani lan kemaksiatan sakauna padha kecincukan ya tertatih-tatih bahasa Indonesia ini yatasaka karena ya itu boleh jalan kebingungan peteng dedet berarti tertatih tarikin di dalam itu peteng dedet. Karena apa? Peteng itu karena kefasekannya dia. Ngono kok nih itu unasiyun, humanis. Kenapa ada orang begitu? Melihat dirinya sebagai orang besar, melihat dia sebagai orang alim, melihat dirinya sebagai humanis, padahal tidak nempel sedikit pun malah kebalikannya wa madzalika ora ana apa zalika mengkono mau kulluh kullu sekabehane zalik illa min hururin nafsi kejaba saking dene ketertipuane jiwane wa iha lan lobaning nafas bil batili kelawan kebatilan wa huwa utawi hurur hururun nafsi iku khulukun safilun iku pekerti sing rendah yudi bima fin nufus ngerusak bima kelawan barang fin nufus yang dalam piro-piro jiwa min il fadilati saking kekerine apa jenenge jiwa yang masih al keutamaan wayati lan menghabisi alama ing atase barang fiha kang ana ing dalam nufus min amali saadati saking harapan kebahagiaan pupus wis rasa mengharap kebahagiaan nek ngantek wong kena penyakit hurur iki Wayam kulan ngilangake menghapuskan maing barang li ashabia. Kedue sing dueni nufus mimbakiatil hormati fi nufusil ukala saking kekerene kehormatan fi nufusil ukala yang dalam jiwa-jiwane orang-orang yang waras. Wis pokoknya entah enting orang yang bururun nafsi ini wis ndak punya harapan mergo apa yang dilihat pada dirinya itu sama sekali ndak ada malah berlawanan kabeh wa mimma yu'athiru fin nafsi ta'thiran ghaira salih lan iku setengah saking barang yu'athiru sing mempengaruhi ya ma fin nafsi ing dalam jiwa ta'thiran ghaira salihin lawan pengaruh sing ora patut utawi anna taifatan minasubban setuhune sekelompok minasubani saking pemuda-pemuda alladzina hum kang hum utawi alladzina subban iku imadul ummah merupakan sendi-sendi umat sendi-sendinya bangsa wa diamatu al qabilah lan pondasi ini kehidupan umat al-qabilah yang akan datang waruknu sa'adatiha lan saka gurune kebahagiaane umat fil ati yang dalam masa mendatang qad asobahum nasibun wafil teman-teman ngenai ing ladina opo nasibun bagian wafirun sing akeh min hadzal khuluqi saking iki pekerti khuluqil hurur wal gharur pekerti ketertipuan wal gharur hurur ketertipuan gharur itu menipu orang Ya, ya. iki sayang ini pengaruh yang besar terhadap umat ini justru ada sekelompok pemuda-pemuda yang mestinya dia menjadi tiang negara, menjadi andalan umat untuk kebahagiaannya yang masa datang, ini terkena juga. Ada sekelompok anak-anak muda yang terkena cukup banyak pekerti ini wa maronu ala hadzil ada lan ke ya ladina suban ala hadzil adati ing atase iki kebiasaan kebiasaan nyawang dirinya sing ora-ora yang tidak ada pada dirinya hatta sorot sehingga dadi ya ada lahum kedue aladzina subban dadi iku tabiatan watak yasubu sing angel apa istiqsaluha jabel tabiat terus dadi karakter sing angel ilang-ilangane li annaha krana setuhune adah iku taas salat wis nancep berakar ya adah finufusihim ing dalam jiwa-jiwane lazina subban wa kanat wis nancep apa juzuruha apa akar-akare ada mingkulubim saking ati-atine alladzina subban panafarat mongko melayu minhum saking ladina subban bisa babi dalika sebab mengkono-mengkono mau Sopo al umatu umat terus dijauhi oleh masyarakat mereka masyarakat melihat di ini ngaku-ngaku pinter kok digolek pinter itu neng ndi ngaku-ngaku gagak gagah ning neng mlaku melakukan cincukan ngono akhirnya didori dengan masyarakat karena dia sudah kejangkitan penyakit buru-buru nafsi wajafahum mangkana minhum koriban. lan ngedoi ing alladzina subban sapa man wong kana kang ono ya minhum saking ladina subban ana iku koriban orang-orang yang asalnya dekat dengan mereka akhirnya menjauh mergo roh potongan sithik-sithik aku sih oh ngono padahal nol besar saya sing asale parek terus ngluwani Wa mangkana lahum sadiqon hamiman. Ya. Lan getingi ora seneng getingi ing aladzina suban sapa man wong kana sing ana asale ya man lahu marang asladzina suban ana iku sadiqon kanca kami sing sinara wedi asale kanca sinara wedi wis suwe-suwe lho saiki kok tambah nemen ngene kok tambah saiki ngaku-ngakune kok lemah masyaallah diingi ngaku ahli fikih saiki mengaku ahli politik sesuk neh ngaku apa ahli apa neh iki ya. itu yadrus yadrusu drusu ana yadrusa iku lha apa yadrusu ahaduhum belajar sapa ahaduhum salah ne alladzina iki sing menyayangkan sekali yaitu kok ada satu kelompok pemuda yang seperti itu padahal dia harapan bangsa sinau sapa ahaduhum salah ne alladzina minal ilmi saking ilmu sinau masa ila kolilatan ing beberapa masalah kolilatan sing kidik lam yutkin sing ora mantepake yutkin itu pengetahuan itu dikuasi betul-betul itu etkon nek ya, mau ukur-ukur ngerti sithik-sithik ngono iku ora etkon ini. lam yutkin sing ora mantepake ya ahaduhum darsaha ing penderas penderesane derse masail. Ya. Dia belajar beberapa masalah tapi tidak benar-benar menguasai. Walam yuhkim lan ora mendalami sapa akaduhum fahmaha ing pemahamane masail sing wis sithik ora mendalam. Tapi fayurika mau merohno ya ahadum ka ing sira anahu setuhune ahadum iku alamatuz zaman. Oh, maha alim-alimnya zaman ini. Wa failasuful waqt. Wah. Lan failsufnya waktu ini. Wah, ini ndekne iku filosof abad ke-21 ini. Ayo ngerti masalah sidik ngono wae terus ora mendalam. Wa yaqra'u qalilan maca sapa ahaduhum qalilan ing sithik minal adabi tangking kebudayaan sastra wa tarikhalan sejarah fayadau nafsahu mongko nyelehake sapa akaduhum nafsahu ing awak dhewe ne akaduhum dia kibaril udaba ana ing panggonane penggede-penggedene budayawan-budayawan ngerti sithik ngono soal budaya dan sejarah terus wah rumangsane awake dhewe itu ya setara lah dengan budaya budayawan yang besar-besar itu wayandimu mukalaman nyusun sapa akaduhum kalaman ing omongan-omongan ala wizanil buhul berdasarkan wazan-wazane bahar bahar rojas bahar basid malah orang ngerti bahar bahasa bahar basid blas nanggu patokan selawatan niku. Mulane dhuwure kaya selawat se. Salatullah, salamullah. Aku iki wong oh, anu ora dadi padakno ngono. Gawe ngono iku wizanul bukhuril ma'lumati sing wis kinawruan. Au yaktubu suturon utawa nulis sapa akaduhum suturon ing beberapa baris yang suruha sing muat ing nyiarake sapa akaduhum ha ing sutur fil jaraid ing dalem pira-pira koran wah ini gawe puisi kirim ning koran nulis minggu ning koran padahal walai safi nazmihi ora ana fi nazmi ing dalem nazome akaduhum apa saeun sesuatu minasyi'ri saing syair blas ora puisi ra apa wala fi kitabatihi mahzan lan ora ana fi kitabatihi ing dalem tulisane akaduhum apa mahzan tujuan iki geneman apa kok tulisan kok angel tujuannya gak jelas tasbu ilaihi nafsu sing menuju ilaahi maring mahzan apa an nafsu jiwa awa-awaan wa aktsaru mayusami syi'ran utai paling pol maksimal akeh-akeh barang yusami sing ngarani ya ahaduhum ing ma diarani syi'ran ing si'ir au insya'an utawa insya si'ir itu puisi Insa itu maksudnya prosa. Kan? Siir itu eh, tulisan-tulisan eh, yang mengikuti kaidah-kaidah tertentu, terbatas dengan kaidah-kaidah tertentu. Nek prosa itu bebas. Ini eh, ini kolom, tulisan puisi, isi ise itu prosa. Ane syair itu puisi sajak barang itu. Wa akthur ma yusami syi'ran au insaan iku yafidu khotoan berloberan. <laughs> berloberan ini wakih bang, berloberan. Nanti bleber-bleber itu harus akih lah. Maksudnya akih. Wa yafidu lan bleberan apa aksaruma yang diarani si eru utawa prosa itu beleberan apane beleberan apane khotoan kekeliruane <laughs> penuh kekeliruan maksudnya baik maknawian setara makna au lafzian utawa lafaz maknane padahal puisi itu harus padu sama-sama indahnya lafat dan maknanya ini wis lafate keliru maknane keliru Au yakunu mamluan utawa ana apa aksaru mayusami syi'ran au insaan iku mamluan penuh min huma saking khotok maknawian lafdian ma'an kebarengan bahwa ale utawi ahadum ma'ahadza sasane iki sing akeh kelirune iki mau yadai ngaku-ngaku ya akaduhum roko khajalin tanpa malu eh, tanpa isin ngaku-ngaku anau setuhune akaduhum iku aktabu kutabil asri lebih penulisnya penulis-penulis masa kini. Hmm, wah sana ini wis penuh stop malkotop. Padahal tulisan nek gak salah makna ya salah lapat, nek ora salah kedua-duanya. Wa as'aru su'ara zaman lan lebih penyair penyairnya penyair-penyair zaman ini. Layu tawilu sing ora ana sing bandingi ing akadum fidzalika ing dalem mengkono-mengkono syair lan tulisan sapa mutawilun sing banandingi wala yunazilhu lan ora nyaingi hu ing akadum sapa munazil munazilun sing nyaingi ya, merasa tidak ada saingan dialah penyair masa kini iku jenenge maghrur jenenge wayata yatasadaru kaumun fil majalis wa yatasarradulan maju apa kaumun kaum wah niku seminar di moro niku anu apa kaumun kaum fil majalisil amati dalam majlis-majlis umum wan nadawatil khassati lan diskusi-diskusi khusus ngono pertemuan umum di teko ana diskusi-diskusi khusus teko terus supaya takal lamun monggo geneman ya kaum fikul kulli ing dalam setiap topik topik topike ya apa wis ya, ora peduli pokoke teko iki mbakas anu mbakas politik iya aku ahli politik mbakas ekonomi wae iku anu keahlianku Bakas pekih pas iku aku fakih soalnya. Jadi ya, pokoknya segala macam ini, ini teko. Wah. munan ah iku mau yahimuna itu kelingan rono rene fikuli wadin iki iki iktibas sampean dawe Gusti Allah tentang penyair suara'u yattabi umul ghabun niku sing terus e wa fikuli wadin yahimun niku yahim gentayangan fikuli wadin ing dalam setiap lembah arti ini dalam topik apa pembicaraan apapun juga dia melok aja. Ah Fatarotan monggo ing dalam sekali tempo ing dalam suci tempo tarohum ningali siro hum ing kaum mbok tingali muhalikin ingkang melayang-layang bersama ing dalam langit wa tauron lan ing dalam masa yang lain ghairina nyilem mereka padha nyilem kabeh fi butunil ardi ing dalem jerone bumi wa awinatan lan ing dalem mangsa yang lain yap hasuna bakas sapa kaum fi umami ing dalam sejarahnya bangsa-bangsa mamado sing barang sing wis kliwat ya ma minha saking umam wa malan barang hadra sing lagi teko ya umam hmm? wah segala macam ini bicara apa saja melayang-melayang di atas langit koyok gadut kocok nyungsep nenggone jeruni bumi kaya antarja wah bakas bakase segala macam sejarah bangsa-bangsa zaman purbakala sampai zaman modern wah ngomong ngalor gitu sumayan takilun ngono pindah nih sumayan takilun kok keri-keri pindah sopo kaum mindalika saya mengkono-mengkono topik mau ila ulumil adab maring ilmu-ilmu budaya ilmu-ilmu daya wa tarikiha lan sejarah-sejarah ulumul adab wis ngono pindah neh summa ila ulumiddin monggo kari-kari ning ilmu-ilmu agama wa tafariha lan cabang-cabangi ilmu agama Wah. bicara soal fikih usul fikih ngantek soal tajwid tuma <clears throat> ilal falsafah bi aksamiha terus ngomong gentineh ngaleneh ngomong falsafat biaksamia kelawan bagian-bagiannya falsafat ini falsafat Yunani kuno falsafat wah payak itu nabi kulidalik hot aswa moko kecincukan eh, tertateh-tateh ya kau mau fi kulidalika dalam saben-saben mengkono-mengkono topik mau bicara apa saja tadi ini tertatih-tatih koyok khopto aswa'a koyok tertatih tertatih untuk aswa aswa itu untuk sing apa sing blawul kapati ceton Eh, jadi melaku eh, sondang sandung itu khobat. Unto wis unto aswa sing lamur filailatin amya ing dalam malam umya sing peteng dedet. Lah kok dilakoni liyaku lan nas supaya ngarani sapa nas wong-wong Inahum setuhune kaum iku ulama. Bendarani ilmuwan itu lho. Mulane ngomong rono ngalor ngidul bar ngomong politik, ngomong falsafat, ngomong agama sak piturute puriye mok siji ben diarani ulama, ilmuwan. Wa tarola ningali sirdimatan eng sekelompok minal ananiyin sanging wong sing anani ini gue sok kata-kata ana ana iku aku sih oh aku aku oh, aku sih nah, ini gue anani ini. orang yang egois itu juga bahasa Arabnya ya anani anani ini karena orang egois itu awae dhewe sing ditonjol. ada sekelompok minal ananiin. Koda fil sikile sirdimah filma yang dalam banyu tapi anfuha irunge sirdimah fisama ning langit. <laughs> Eh, gambar sikile ning gini peceren irunge ning gini langit. <laughs> Wahia khusalatu sufaha Wahia utawi sirdimah minal ananiyin iku khusalatus sufaha rendah-rendahe wong bodho-bodho tapi tahtalu ikhtiar al-jababira gemblelengan ikhtiar al-jababira kaya gemblelengane raksasa raksasa <laughs> orang rendahan kerdil tapi gayane gaya raksasa kaya wong hebat-hebat Tabtusu batsal kosawira sing menghantam batsal kosawira koyok menghantame singa watat lisu lan linggi jil satal akasiroh kaya apa jenenge linggi kisro kisro kisro itu julukane raja-raja Parsi wa tamsilan lumaku yosil ya rimah misyatal qayasirah kaya mlakune kaisar-kaisar qayasirah itu jamae kaisar kaisar itu jenenge raja-raja Rom biyen adik kuasa ning barat itu Rom dengan kepalane jenenge kaisar timur adik kuasane Parsi dengan lojone Kisra undang-undangane. Belakang ning nempo jenenge nek ning Mesir Firaun. Jadi ana Kisra 1, Kisra 2, ana Kaisar 1, Kaisar 2, ana Fir'aun 1, Fir'aun 2, ana Hamengkubuwono 1, Hamengkubuwono 2 ning Jogja. Iki maksudnya gayane iki lho. Ini sekelompok orang ini buaya ya, iku wah sikile ning ngisor banyu ndangak terus irunge. Mletene kaya Dursasana. Wah, senengane niru singa ngantem kono ngantem kene. Nek linggih jegegah-jegegah ngene kaya Kisra. melaku nyeret-nyeret kelambine jobahe ngono kaya kaisar padahal ya la fil ir la fin nafil. padahal ya utai dima iku la fil ir ora ing dalem ir la fin nafil. ir itu ontan-ontan dagang jadi wong Arab biyen nek arep kulaan misalnya wong Mekah arep kulaan ning Syam itu bareng-bareng wong kampung kono kabeh wong Mekah sing arep berangkat daftar kabeh kaya model ning kene emeh ziarah wali-wali ngono iku. Nah iku nyiapno untan-untan gawanan dari Mekah apa yang mau dijual di Sam, engko balik nggawa dagangan ke Sam. Iki untan-untan dagang ini namanya air. Nah nek nafir ini ontan-ontan sing sengaja untuk perang. Koyok sing dipimpin Abu Jahal nalika ning Badar itu, itu nafir untuk melawan kaum muslimin ning Badar. Sedangkan sing dicegat karo kaum muslimin iku Ir sing dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya. Ir sing dipimpin Abu Sufyan papak karo omong Islam sampai Kanjeng Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Saking pinternya Abu Sufyan, Ir ini tidak dilewatkan jalan yang menuju Medina itu. Ini ngabari Abu Jahal, Abu Jahal terus ngirim nafir itu yang dilengkapi dengan persenjataan moro ning badan. Maksudnya lafil ir walafin nafir. Dia tidak untan-untan dagang ya ora, untan-untan perang ya enggak, sama sekali ndak ndak apa-apalah. Gayane tok ini, Gayane tok sing kaya kaisar kaya kaisar. Blas nol padahal. Lafil ir wala bin nafir iku nol besar ngono ae. Wa in sa'alta ahada haula'il ananiyin lamun takon sira ahada ulail ananiyin ing salah sijine wong-wong sing anani ngono sing memuja-muja dirinya itu anak anak anak sih anak anak iki hebat aku nek mbok takoni wong sing anak-anak ana anak iku sababi hadzil kibria saking sebabe iki kesombongan aja baka mongkon jawabi sapa akaduha ula ka ing sira lho Orang sombong, aku kira sombong. Ina hada minal iba. Ngerti salah gue? Ina sahada stune iki iku minal iba. Ini termasuk harga diri. Oh, enggak oh, sombong ya harga diri ini. Saya harus menghargai diri saya sendiri. Eh, dia ngerti apa enggak harga diri. Wamal ibau orang ana apa al ibau harga diri. Lao ya'lam lau ya lamu lamun ngerti sapa ahaduha ula ora ana iba iku illa tadhirun nafsi kejaba nyucikake diri minal adnasi saking pira-pira kekotoran wa tanzihuha lan nyucikake nafas anil arjasi saking kekotoran kekotoran wa hamluha lan gawa nafas ala ma'alil umur ing katase luhur-luhure pira perkara litak badain supaya menolak ya nafas ad-daima ing kelalima itu Diri ngerti tahu ora iba harga diri itu kalau dia tahu itu kesucian, menyucikan diri jiwanya untuk melakukan sesuatu yang luhur. Tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah seperti lalim, melalimi orang, menyakiti orang begitu. Falatukimu alal khasab walatal gobidhuli. Falatukimu mongko orang jumenengi yo ya nafas alal khasafi ing atase sesuatu yang rendah wala tardo lan ora rido ya nafas bidzulli kelawan kehinaan perbuatan-perbuatan yang hina ndak mau itu namanya harga diri wong mbok kon uh, eh, misalnya wong ndak mau untuk merendahkan dirinya dengan ngladeni wong cilik-cilik sing gak nah, karuan genai itu harga diri gitu itu karena dia tidak mau kotor jiwanya wala tamilu ila syainil af'al lan ora candong ya nafas ila syainil af'al maring eleke pira-pira perbuatan bukan berbuat sing elek hmm, harga diri dia saya menghargai diri saya, jangan sampai saya berbuat perbuatan yang rendah, perbuatan yang jelek. Bal tak hudu, Balik ngalap yo iya. nafas bizimami solihil amal kelawan kendali nih, e piro-piro ngamal, patute piro-piro ngamal. watasirulan rumahku lumaku ya nafas fi hija fi hiji fadilil akhlaki iya yang dalam piro-piro dalan utamane piro-piro akhlak iku yang namanya harga diri harga diri kok melete kok kawan? inna amalatil kasyir dima setuhune perbuatane mengkono-mengkono kelompok mau lahua sigharun nufus lahua yakti huwa ya amalu tilka mah iku min sighorin nufus sangking kerdile piro-piro jiwa waluk mitiba lan cina cating watak watak yang jelek yang tercela wakifatil ahlam lan tipisnya akal pikiran badana atit tarbiyati lan rendahe pendidikan wa tamasuki bil auham lan cekelan bil auhami kelawan piro-piro waham waham itu sudah di bahasa Indonesia cekelan karo waham bahasa Jawanya apa waham waham sesuatu yang maya sesuatu yang tidak ada wujudnya itu waham Iku mau rumang sana ini orang besar padahal cilik tidak karun. Fauiduka mongko no perlindungan ingsun ing siro ayuhan nas usaleh wahai generasi muda yang soleh. aku no perlindungan minal hururi saking ketertipuan yang seperti itu fa innahu mongko stune hurur iku yasuku ila hadil umur iku iso ngiring ya hurur ila hadil umur maling iki-iki perkara sing dicritakno iku mau ngaku harga diri padahal ora wa yuzayyinu lakatil kal a'malid dani'ah lan maes-maesi apa gurur laka marang sira tilkal a'malad dani'ah ing mengkono-mengkono perbuatan-perbuatan sing rendah Maes-maesi itu perbuatan perbuatan itu buruk, perbuatan itu rendah, tapi terus dipupuri, di make up. Nanti kue semua itu perbuatan yang bagus. Itu yuzayin ya itu. Wa milukalan gowo yohurul ya hurur mendorong ing siro alamal markabil hawan ing umpaan kehinaan Ikrif haddak ngenalono siro haddaka ing wates siro Ini bagus untuk Bunggu cekelan ini Ikrif haddak ngertenono siro haddaka ing watesmu. Watesmu seberapa itu gue kudu ngerti. Nek ora gue kudu segurul. Wah. Terus ono wong alim barang kok jak bantahan. Iku dapurmu iku sepir oh, ngejak bantahan wong alim ngejak bantahan itu. jute dia meneng ae tak ban oh, gak iso njawab ya meneng ae gak iso njawab Dora kok gak iso njawab yo ya gengsi nang jawab dapurmu ngono Tapi <laughs> kok jawab kowe lha apa hmm. Lha iku ana niku. Mulane kowe kudu ngenti watesmu iku sepira. Kowe ibtidaiyah ya ibtidaiyah ngono ora usah macem-macem. Gayamu kaya universitas. Nah, sanawiyah ya sanawiyah kan kudu ngerti batasan dirinya nek ora ya hurur itu. Wis ya nyilakakno kaya iku mau. Ikrif haddak was'ali ma fauqahu. Ngono. Nek kue ngerti watesmu, berusaha berusahalah siro lima marang barang Gua kang ngutai ma iku fauqahu ning dure khadak Nek kue orang ngerti watesmu, kue ndak berusaha untuk meningkatkan. Oh, watesku lagi semen aku tak meningkat segini ya. Oh, saya baru sanawiyah saya tak aliyah. Ngono. Nek gak ngerti, terus rumang samu iku wis aliyah durung Ya wis rono rene iku wis kaya wong aliyang. Terus ora kepengin ngundakno ke atasnya lagi. Nah, jadi yang pertama itu kenali dulu batas kamu. Tapi aja terus ya aku wae ya wis ah. Nah, aku rumangsani batasku ya maksud mene iki. Aja melan tapi was lima huwa fauqa. Kenali batasmu tapi berusahalah untuk mendapatkan di atas itu. Dengan cara apa? Bima tabduluhu minal jiddi. Aja mbek ngelamun tak. Bima kelawan barang tabduluhu sing mencurahkan sira ing ma bayane minal jiddi nyatane kesungguhan, tenanan, wal amalilan kerja waktu sabil fadha'ili lan golek kebagusan-kebagusan farahimallahu imra'an mongko ngrahmati sapa Allah imro'an ing seseorang arafa kang kenal sapa imro'an haddahu ing watese imro'an fawaqafa indahu mongko mandek ya imro'an indahu ana sandingi imro'an Gusti Allah itu ngrahmati wong sing ngerti wates terus berdiri di situ aja tidak ngelonjak ke sana kemari oh iya iya won iya, iya. oh, gue diguyu wong akeh diguyu wong akeh gak ngerti watese ya diguyu wong akeh wah ora ke tidak ya kelas loro ae meletene ra karuan wah terus bicarane ngalor ngidul oh iya iya iya nah, ini akhadallahu biyadik muga-muga bimbing sapa Allah biadika kelawan tangan ira was azahalan nyingkrihake sapa Allah angkol bika saking ati ira alhiwas alhisawata ing penutup sehingga kamu tidak tahu diri kamu ben disingkrihna karo Gusti Allah kowe roh kabeh awakmu iku mok semene tingkatane supaya kowe iso ningkatno gitu loh nek tertutup terus kowe magrur iku mau wadaka lan nuduhake sapa Allah ing sira akwamatarikin ing luweh jejeg-jejege dalan at-tajaddud at-tajaddud iku nganyar-nganyarake berkembang berkembang iki nganyar-nganyarake orang itu berkembang seperti makhluk-makhluk lain itu berkembang karena ada sesuatu yang baru yang ilmu anugai ada sel-sel yang mati ada sel-sel yang kemudian hidup menggantikan terus eh, sel-sel itu mati kape orangnya ya mati tajaddud itu selalu berkembang at-tajaddud tai tajaddud perkembangan terus baru menjadi baru buaya tajadud iku al hayatu kehidupan wa huwa utai tajadud iku sunnatun amatun fi kulli hayy iku merupakan sunnah suatu wong-wong kene nek ngarani hukum alam itu sunnah itu tidak bisa dirubah-rubah sunnatun amah sing umum fi kulli hayyin ing dalam setiap yang hidup itu tidak bisa tidak kena hukum ini hukum alam yang namanya tajadud al adsam utai piro-piro jisim piro-piro jasad al hayatu sing hidup ikut tata jadat selalu memperbaiki nganyar-nganyarake ya asam fi kulli muddatin maklumatin ing dalem setiap mongso maklumatin sing tertentu kowe nek seminggu sekali ketoki kukumu nek orang mendowo terus ya setelah diketoki ada saja kuku yang baru menggantikan itu rambut ketok ada lagi terus gitu Tajadut terus pada saat-saat tertentu itu jasad itu berkembang. Fatafna zarratuha mongko ilang apa zarratuha atom-atomnya asam alati lantap kosolihatan sing ora keri yo lati ora keri kosolihatan lil baqa ora patut meneh lil bakoi anggo terus tetep mana yang tidak bisa terus dia mati digantikan yang baru mati selnya mati ganti yang baru ngono terus wayan saulan tumbuh apa ghairuha liane lati mimma huwa qabilunil hayat mimpa saking barang huwa kang utaima iku kau bilun menerima lil hayati marang kehidupan yang sudah tidak bisa lagi hidup ya mati wong-wong yang tua-tua itu ada bagian-bagian dalam dirinya yang sudah tidak jalan melaku wis ora koyok biasane eh wis nganggu teken barang mergo ada sesuatu yang sudah tidak tidak diganti lagi nek sing genom ngono ini sel ini mati ganti sel anyar baru walaulah hadzat tajaddud lamun ora ana iki tajaddud perkembangan ini selalu anyar-anyar iki lama amkanaha antahya mongko yekti ora iso mungkinake ing atsam apa antahya yen urip aksara ingkang luweh akeh min asrisinin tinimbangane 10 tahun 10 tahun wis bar nek ora ana tajaddud itu sumatuk tabu mongko keri-keri dicatet ya atsam ba'da sawise sinin asra sinin fi safril fana ing dalem lembaran ketiadaan wis dicateti ini sudah tidak ada tahun sekian sampai tahun sekian ada tapi tahun sekian sudah tidak ada itu ini, lembaran fana itu catatan sing wis ra ono ra ono kenapa tidak ono mergo tidak ada tajadu innal mauta setuhune mati wa iya maut iku tariun anyar teko sesuatu yang datang alal atsami ngatasi pira-pira jisim yamna'u sing nyegah ya tarik tajaddudaha ing perkembangane atsam jadi jenenge kematian itu sesuatu yang menghenik, menghentikan perkembangan sel-selnya sudah tidak berkembang lagi apa-apanya tidak berkembang lagi itu namanya kematian fahuwa qad yakunu dhaifan bahwa mongko utahi tarik utawa maut qad yakunu terkadang ono ya maut ono iku doifan lemah kadang-kadang maut itu tidak kuat ya, lemah jadi sedikit demi sedikit payak malu mongko bekerja ya maut jadi mau alaman itat jadudi ing nyegah perkembangan tadrijan secara bertahap sing mati sikile tok, sing mati yo kiwa tok, mati kanan tok Iku iku kematian dok iku ngono. Wah, wong ngarani wah mati separo dek saiki. Tuhan. <laughs> Hatta idza stahkamat sehingga tetkalane wis mapan tenanan apa jarasimuhu apa apa jarasim itu jursum mana nih bakteri ini ya. bakteri eh, ini tarik balagot mongko tu meko maturidu meko ya jalal simuhu maing barang turidu kang pake jalal simuhu ya, ada yang bertahap sedikit-sedikit ada yang ngeget -nge Waqat yakunu lan terkadang ana apa tarik utawa maut, ana iku kawiyan kuat. Fayakunu mongko ana minhu saking maut apa al mautul fujai, mati mendadak itu loh. Eh? Mati mendadak itu karena menghentikan tajadud secara drastis. Des ngono. Alladzi yakti ala nasamati tajadudi kang menghentikan menghabisi ala nasama titajadudi ngatase awak-awakane tajadud sel-selnya tajadud kodoan ansarian, kelawan menghabisi sing cepet wa hadza huwa sya'nu fin nabat utawi iki wa ya iku asya'nu perkara fin nabati aidon ing dalam tetumbuhan aidon halimane. Tumbuhan itu nek perhatian itu sama kan. Fa innahu minal adzami zawit zawatil hayat. Mongko setuhune nabat iku minal adzami tangking jisim-jisim zawatil hayat sing anduweni kehidupan. Wong buktine iso cilik, iso gede, gede, gede, gede. Dia hidup itu tumbuh-tumbuhan itu mulai dari biji sampai tukul kecambah sampai batang kecil sampai batang gede terus falbustanu mongkau utawi kebon allazi yata'ahaduhu sing ngrumati niti-niti ing lazi bustan so apa mikrosul harisi Bustan niku kebun utawa taman. Allazi yata'ahadu sing niti-niti ing lazi apa mihras mihrasul harisi apa lukune wong sing luku ngono kae. Gitu loh. garu utawa luku. Mbah iki sing ngerti kowe wong aku gak tau wong kutho aku. Oh, luku apa garu jenenge pokoke wa malu fihi yatul bakhisilan bekerja fihi yang dalam bustan ladi bustan apa yatul bakhisi tangan sing menelitin neliti iki ana amane apa ora iki apa jenenge urip apik apa ora perlu pupuk ta ora dititi-titi fatuqallabu arda fatuqallibu ardahu fatuqallabu ae arduhu suwun nek fatuqallibu ya rujuke ning guni yad yadul bakhis wa tak malu fi yadul bakhis fatuqallibu mongko molak-malik ya yadul bakhis ardahu eng lemai bustan lemai bustan di wolak-walik supaya gak berok watas watas kol watas ki lanirami nyirami ya yadul bakis agrasahu eh tandurane tandurane apa jenenge akar-akare ladi bustan watu saldibu akhzanahu lan matutake ya yadul bakhis akhsanahu ing eh, pang-pange lali zazibu iku oh iki pang iki anu kakean ketok buang oh iki anu omone kat pang iki diketok iku tu zazibu iku iki timbangane engko mau belarak-belarak ning kono penyakite ketoki Watu nakia, watu nakilan bersihake ya yadul bakhis turbatahu ing lemahe lazi kebon bone lemahe dideliki kok apa dibersihno apa minal hasaratid darati sangking hasarat iku sing apa hasarat kegremetan-kegremetan serangga bahasa Indonesia ini kegremetan hasarat kegremetan kegremetan adoroti sing bebayani po semu apa angkrang apa-apa lah wan nabatatil lan tanduran-tanduran sing rusak opo suket teki apa-apa nek panduran itu, kebun itu dilakukan begitu, diteliti, dirumati, dibersihkan dari segala macam hama. Mongko lumaku fiyeng dalam lazi bustan, apa ruhut tajadudi, apa ruh perkembangan. Membulak balik ditili mbek tangan bakis itu tadi oh iki kurang banyu oh iki ana suket sing merusak buah ti ukulahu maufuran mongko menehi ya lazi kebon ukulahu ing hasile bust, lazi bustan maufuran secara berlimpah ya sempurna wa yufidu ala ashabi lan ngloberi ya ladzi bustan ala ashabi ing tasewong wong-wong sing duweni ladzi bustan minas samarati nyatane buah-buahe ashaha ngloberi ashaha ing luwe enak-enake samarat wa minal fakihati annyatane buah-buahan atyabaha ing manis-manise fakihah, mergo apa mergo yaiku mau diperlakukan dengan sebaliknya wal bustan alladzi yuhmiluhul bustani utai kebon atau alladzi yuhmiluhu sing ngumbarake ing ladzi bustan sopo al bustani pak kebone pak kebone dinjalno ae ya mbah rumangsa ramai duwe mbah piye ora di apa palayaf lahuhu ora di ngluku ora ngluku ya bustani hu ing lali bustan walayaskihi lan ora nyirami sapa bustani hu ing alali bustan wala ta'ahadu lan ora niti-niti sapa bustani hu ing lali bustan bil khitati kelawan Hati-hati yang fi anhu mayaduruhu lan orang ilangake ya bustani anhu saking bustan ma ing barang yaduru sing melarati ya ma bihi kelawan bustan bayane minal hasarati nyatane serangga-serangga kegermetan wana batin lan tetanduran ora diresiki ora dilangi walayamuddu ilaihi lan ora mengulurkan ya bustani ilahi marang bustan orang ngulurake minjalat tadhir ing arit pembersihan artine gak tahu di disiangi apa-apa istilah iku di arit sing suket-suket sing malakno kurune tandurane dibuai tukang kebune dhewe sing duwe kebon iku ora ngopeni kaya ngono mau ya tamrudu mongko lara potul batuhu apa tanahe lazi bustan mongko ora kuat apa turbatuhu alal imbati ing atase nukulake terus gak iso buminya tanahnya jadi penyakitan ora iso numbuhake tumbuh-tumbuhan watat ufu asjaruhu lan lemah apa asjaruhu wit-witan wit-witane lazi bustan falatas tatiu mongko ora mampu apa asjaruhu astabata ing tetep kudu rubah wae ora iso sab ora iso tetep iku ya goyah batal bulu lan layu layu ke bocoloin jawane alum apa aksonuhu pange lali busta falata judu mongko ora aweh iya asjaruhu bisa maroti kelawan wowoane lata juzi ora ora lomo ora ngeki apa-apa wong gak duwe buahe gak ana blas ngono gak dirumati kena apa kok ngono iku wa madzalika lan ora ana apa zalika mengkono mau illa li fakti asbabit tajaddud krana wa madzalika lan ora ana apa zalika mengkono mau illa li fakti asbabit tajaddudi kejaba krana kelangan sebab-sebabe perkembangan dadi wa tajaddudutai perkembangan tajud anyar-anyar nganyar-nganyari sesuatu iku sirul bako iku rahasiane tetep Nek kepengen kebonmu itu tetap hidup tanduran-tanduranmu ya kamu harus jaga supaya perkembangannya itu tidak terganggu. Mereka rahasia tetap itu karena perkembangan. Al umat tu hubungannya apa umatiku. al umat Al tay tai umat, iya, ya umatiku. al asjar. Itu sama saja dengan tumbuh-tumbuhan wit-witan fibustanil hayati ing dalam kebon kehidupan ini umat itu ibaratnya pohon-pohon dalam kebun kehidupan wa mursiduha utawi sing nuduha nuduhake umat hum ya mursiduha iku al khuraf petani-petani nah, nek mbok analogno umat karo tanduran maka pembimbingnya umat itu ibaratnya adalah petani-petaninya sing ngurusi tanduran fa in ahmalu sya'na tarbiyatiha mongko lamun ngumbarake nglirwakake ya mursiduha utawi khuras sakna tarbiyatiha ing urusane mendidik umat Fataraku mongko tinggal ya mursiduha amra taklimiha ing urusan mengajar umat dinjalno wong sing pinter-pinter ora mulang karo sing bodho-bodho walam yuraku ukulaha lan ora meningkatkan ya mursiduha ukulaha ing akal akal pikirane umat walam yuhazibu akhlakoha lanora didik ram sopo mursiduha akhlakoha ing pekerti-pekertine umat walam yangfu anha lan orang ilangake ya mursiduha anha saking umat orang ilangake ma barang ing barang yatrau kang tumeka ya ma'alaya ing atase umat bayane min fasidil adat nyatane saking ngerusake pira-pira kebiasaan wadoril akhlak lan berbayane berbayane pira-pira pekelti walam ya ta'ahaduha lan ora niti-niti ya mursiduha ha ing umat bima yahdusu kelawan barang kang terjadi ya ma min jadidil maharisi saking anyare pira-pira tanduran iki wa hadisil wasailil muhyiyati lan anyare pira-pira sarana-sarana sing nguripi walam yuhibu biha lan ora getai ya mursiduha biha kelawan getai itu supaya ora lalai terus nae tangi-tangi yo ya ibu biha kelawan umat litan hado supaya bangkit ya umat wa tahyalan urip ya umat khayatan saidatan kelawan kehidupan sing bahagia nek ngono kanat sampai ngono kanat mongko ono, fa in sak natal biadiha kanat mongko ono po akibat akibatuha akibate umat iku al-khumulu terbelakang fazubul lan layu faljuk, kanat po po akibatua akibate umat iku al humul fadzubula layu falyuksa mongko kering fal iktisal fal istiqsala monggo tercerabut mimbustanil hayati saking kebun kehidupan enggak tercatat lagi umat itu sudah kemana ya hilang tercerabut mergo enggak diurus sama saja dengan kebun yang tidak diurus oleh pak kebunnya tadi itu pemiliknya tadi petani ini enggak ngurusi ya sudah mergo ngurusi ngerumati itu berarti menjaga tajadud supaya terus berkembang at-tajaddudu yakunu fil makulat utawi tajadud perkembangan iku yakunu ana ya tajadud ana iku fil makulat ing dalem pira-pira perkara sing iso dinalar kama yakunu kaya dene ana ya tajadud fil mahsusat ing dalem perkara-perkara sing iso diindra ada yang bisa diindra ada yang bisa hanya dipikirkan saja tapi ana kabeh iku tajadud fa idza kanatil ajsamul hayatu muhtaja ila tajadud mongko tetkalane ana wal al hayatu jisim-jisim sing urip ana iku muhtajatan butuhake la tajaddudi marang perkembangan litu hafiz supaya ngreksa ya ala hayati yang ngreksa ya adsam al hayya ala hayati yang ngatasi kehidupannya adsam fakadzalika mongko iku kaya mengkono-mengkono juga kaya asam iku maknawiyatul umati utawi moralnya umat iku ya wajib wajib antatajaddada yen to selalu berkembang ya maknawiyatul umat bitajaddudi hajatiha kelawan anyar-anyare perkembangane kebutuhane umat mat kebutuhannya apa berkembang ya harus moralnya harus berkembang juga fa ingkanal bustan lamun ono po al bustanu kebon wa in balagal bustani bitahudi wa tajwidi lan senajan nemen nemen-nemenake sapa albustaniu oh, pak kebone petanine ahudi kelawan ngopeni bustan wa tajwidihi lan bagusake bustan labudda ora kena ora ayal haro baina nabatihi at-thayyib isih tetep ono ora kena ora ayal haro yen to pertelo baina nabati antarane tutumbuhane bustan atau yibi sing bagus opo sing pertelo nabatun fasidun tumbuhan sing rusak sing rusak wa kasaratun daratun lan kegermetan serangga sing berbahaya kebon wis diteliti api ambekan petani niku wis dirumati tenanan dirumati api-api dibagusno ngono di iku kadang-kadang isih tetep ana ae nah, suket-suket sing berbahaya ana ae isih omo-omo sing nyerang iku isih ana padahal diteliti sudah kayak begitu sama petani ini fakadzalikal akhlak wal adat mongko iku kaya mengkono-mengkono bustan juga al ahlaku tai pekerti-pekerti wal adatulan kebiasaan-kebiasaan lab talbasu ayyan dasafiha minal audol ora leren latal basu ora kendel iya akhlak lan adat ayan dasafihi yen to menyusup biha ing dalem akhlak lan adat minal audori nyatane piro-piro sesuatu yang kekotoran-kekotoran ma barang yusawihu sing mengotori yo ya ma mahasinaha ing bagus-baguse akhlak wal adat wa yufsidulan rusak yo ya ma solihaha ing patute mahasinah ya, seperti juga halnya kebon atau sawah wis dititi-titi isih ana ayo momo. demikian juga halak itu fal bustani mongko tukang kebon Pak Bon sing duweni kebon iku layak juzu ora